آله وصحبه ومن والاه وفي الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة في رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت yaktubullah ta'ala lahu biha sukhtahu ila yaumi yalga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan innar rajul sesungguhnya ada seseorang la yatakallamu dia berbicara dia bercakap bil kalimati dengan satu percakapan fi ridwanillah di dalam ridha Allah ucapan yang diridhai oleh Allah dikirka bicara baikkah maka nayadun tidaklah ada orang itu menyangka atau meyakini antablugha ma balagat akan sampai dengan apa yang telah sampai itu kalimat yaktubullah ternyata Allah menulis lahu bagi itu orang biha dengan kalimat yang ia tidak anggap bernilai daripada kalimat yang diridhoi Allah tadi itu ridwanahu Allah menulis keridhoannya bagi itu orang ila yaumi yalqau sampai hari ia menemui Tuhannya Wa innar rajula dan sesungguhnya ada seseorang lain layatakallam ia berbicara bercakap bil kalimati min sukhtillah dengan satu kalimat daripada kemurkaan Allah. Maka nayadun tidak ada orang tadi itu meyakini atau menyangka antablugha ma balagat sampai itu kalimat dengan apa yang telah sampai. Yaktubullah taala lahu Ternyata Allah menulis baginya biha dengan kalimat yang ia anggap biasa sukhtahu murkanya ila yaumi yalqau sampai hari ia menemuinya. Subhanallah. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun kalimat yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh raqib atid. Kalimat ini bahaya Atau bisa sangat menguntungkan Ketika seseorang berbicara dengan kalimat yang baik tidak akan sia-sia Jangan-jangan kalimat yang ia anggap tidak berguna itu dari kebaikan ternyata menjadi sabab dia mendapat ridho Allah sampai akhirnya masuk surga Allah sebaliknya jangan-jangan kalimat yang ia anggap remeh daripada kalimat yang tidak diridhai oleh Allah ternyata dia menjadi hamba yang dilaknat oleh Allah dimurkai oleh Allah sampai hari kiamat dan akhirnya jadi sebab dia masuk neraka Allah karena itu hati-hati lisan ini bisa menyebabkan kamu bisa masuk surga dan bisa menyebabkan kamu masuk neraka. Diceritakan Luqman Hakim ketika mengetes anak eh, ketika dites, beliau dites atau dia mengetes. Luqman Hakim atau seratus orang soleh ya. Dipotongkan kambing kemudian ditanya, kalau ini manusia kalau ini manusia yang paling berbahaya apa? Pikir, diambil lisannya. Ini katanya. Ini adalah yang paling berbah berbahaya. Begitulah memang yang paling berbahaya itu adalah lisan. Dalam hadis yang lain, ini hadis berikutnya, wa hal nasa. Tidaklah menjadi manusia itu di kalau bahasa Jawa jungkelno. Dijerumuskan finnar ada di neraka Allah il ala manakhirhim dijatuhkan dia di atas kepalanya. Jadi bukan jatuh kaki dulu atau badan dulu, kepala dulu. Berarti jatuhnya sangat fatal itu ya. Tidaklah manusia itu dijatuhkan ke neraka yang langsung di atas kepalanya. Illa hasaidu alsinatihim kecuali dari hasil ucapan lisannya. Artinya orang itu banyak yang masuk neraka karena ucapan. Nah, karena omongan Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shamata naja." Siapa yang diam itulah orang yang selamat. Hadis yang lain Nabi juga bersabda, "As-samtu hikmah wa qalilun fa'iluhu." Diam itu banyak hikmah. Tapi sedikit orang yang mau mengerjakan. Yang berkomentar banyak. Di warung-warung juga banyak yang komentar. Di jalan-jalan banyak yang komentar. Ternyata bukan yang hebat itu yang banyak komentar, yang banyak diem. Yang selamat itu yang banyak di yang banyak diem. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakun khairan au liyasmut. Siapa orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau smooth dia diam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beliau selalu menaruh batu ada di mulut kalau mau berbicara diambil berbicara seperlunya setelah itu dimasukkan lagi batu ada di mulut ditanya, ditanya Limada fa'alta tadalik Kenapa kamu tadi itu mengerjakan itu? Melakukan itu? Beliau menyatakan hadzal awradanil mawarid. Ini mulut ini mulut ini akan bisa menyebabkan aku terkena malapetaka terjerumus dalam malapetaka dikatakan dalam hadis setiap hari setiap hari seluruh anggota badan ini mengingatkan lisan. Mata, kuping, tangan, kaki, seluruh anggota badan mengingatkan lisan. Eh, jangan keliru ngomong ya. Selamatnya aku dari kamu. Celaka celakanya aku juga dari dari kamu. Dunia momen akhirat loh itu. Kalau di dunia misalnya kamu keliru ngomong aja sama orang ada orang misalnya kamu ejek eh, anjing. nggak taunya jenderal. Mata cengengmu dia ditendang padahal mata kamu nggak salah. Perutnya kamu juga dipukul padahal perut kamu nggak salah. Dia merasakan siksa. Dia merasakan sakit gara-gara kesalahan daripada mulutnya. Begitu juga nanti di akhirat banyak orang Hah? Yang masuk ke neraka anggota badannya disiksa gara-gara kesalahan mulutnya. Nah, jangan berbicara kecuali kalimat yang membuat kamu menjadi manusia beruntung dan berbahagia ada di akhirat yang menjadi sabab pembicaraan kamu itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah juga bersabda amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki khala ala khati'atik tiga pesan Nabi amsik alaika lisanak cegahlah atas dirimu malapetaka dengan lisa, eh, lisannya kamu alaika lisanak kalau kamu nggak bisa berzikir, udahlah jangan ngomong. Kalau kamu tidak bisa dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, jangan ngomong. Amsik alaika lisa lisanak. Yang pesan yang kedua, wal yasaka baituk, yang lapang rumahmu. Artinya, rumah kamu tadi itu jadikan rumah yang luas, maksudnya senang dengan tamu tentera merumah tangganya surga bagi kamu baik baik itu ada rumahnya megah tapi anaknya semuanya nakal istrinya serong kemudian rumah tangganya kacau tidak ada satupun yang masuk ke rumah tadi itu ini walaupun megah tapi rumahnya tidak luas. Yang dimaksud luas itu bukan pekarangannya, bukan tanahnya, bukan bangunannya, tetapi sekiranya orang masuk ada di situ senang, tenang, penghuninya tentram, wal baik, bai baituk. rumah yang paling jelek adalah rumah yang dihindari oleh tamu. karena Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beliau itu adalah orang yang senang dengan tamu tidak mau makan kecuali bersama tamu kalau enggak ada tamu cari-cari tamu kadang-kadang sampai ke tiga, keluar 3 mil fadlilal bait ayo ke rumah yuk makan ke rumah begitu sampai beliau disebut Abu Dhifan, bapaknya para tamu. Sampai sekarang bagaimana Makkahul Mukarramah menerima tamu yang begitu banyak? Itu karena berkah pembangunnya Nabi Allah Ibrahim yang senang dengan tamu. Kalau kita kan enggak. Rumah kita pagernya udah digembok, masih ada anjing lagi. Itu pun ada satpam dua tidak mau menerima tamu dengan senang hati. Hah? Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang dihindari oleh ta oleh tamu. Orang dulu senang dengan tamu sampai-sampai ah disediakan kamar mandi ada di muka. Hampir setiap bed dulu setiap rumah itu ada kamar mandi di muka. Apa sebabnya tahu nggak? Supaya tamunya tidak sungkan, tidak malu-malu. Kalau dia perlu hajat, perlu buang hajat, kamar mandi udah ada di muka. Enggak perlu sampai minta ke dalam. Min siddati mahabbatihi biduyuf. Karena senang kalau ditamui. Ah, cuma tamu itu ada adab. Jangan tamu enggak ada adab. Tahu orang senang dengan tamu, setiap hari bertamu. Kemudian kadang-kadang tamunya terlalu lama. Nah, sampai lebih daripada tiga hari. Nah, atau misalnya tamu mau menjenguk orang yang sakit. Orang sakit perlu banyak istirahat, duduk ada di situ, roti habis semuanya. Buah-buahan habis semuanya itu pernah terjadi pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau sakit. Siapa nggak senang duduk sama Imam Syafi'i? Cuma ketika sakit kan harus orang tahu ini waktu istirahat, hanya sekedar menjenguk kan begitu orang sakit itu ya. Ini lama. Ketika sudah mau rohsoh mereka mau pulang kata Imam Syafi'i, mau doa nggak? Ana doakan nanti. Oh, mau. Mereka amin semuanya. Coba diangkat tangannya. Angkat amin ya Allah Amin amin. Anda doakan kata Imam Syafi'i, Allahumma alimhum adabat diyafah. Ya Allah beri ilmu mereka tata cara untuk bertamu. Nah, orang sakit ya, dia, yang seneng duduk tapi yang sakit nggak seneng perlu istirahat. Hah? Ah, hal yang demikian ini perlu untuk dipelajari bagi si yang ditamui bagaimana cara menghormatkan dulu itu orang dulu itu dia memper, memposisikan dirinya itu seperti pelayan bagi tamu Habib Soleh bin mohsen Al-Hamid sahib Tanggul rumahnya ada di desa ya Tanggul itu desa dulu itu beliau satu saat tamunya datang ke sana pingin ketemu sama Habib Soleh Ditemui sama Habib Soleh Kemudian suruh nginep sama Habib Soleh Mau tamunya nginep Udah Malam hari dulu nggak ada pompa di sana itu anak masih menang ya masih masih pernah dalam masa hidupnya Habib Soleh itu pakai lampu ini eh, lampu strongking lampu minyak jadi nggak ada lampu listrik masih dulu itu malam hari ada yang nge, apa menui kolam kamar mandi tadi itu dari sumur pakai kerekan itu pakai kaos saja sarung eh, di bawah lutut dikit wah giat si tamu ini hamba Allah ini mau ke kamar mandi bahasa Madura Cong udah penuh. Engki Udah. Cong, udah udah penuh enggak kamar mandinya? Udah. Masuk kamar mandi, mandi itu dan ini. Ya kita jam 3 mungkin ya, atau jam setengah 3. Keluar dari kamar mandi mau ngambil duit kasih barokah begitu kepada si yang memenuhi eh, apa? kamar mandi dari itu. Kasih enggak tanya Habib Soleh loh Habib Diam. udah masuk lagi diem gak usah ngomong sama orang masuk denger dengar dia pikir dia ya Allah Habib Soleh ini yang menuhi pagi Habib Solehnya dengan gamisnya dengan ridaknya nemu tamu ahlan wa sahlan nomor haban orang ini dengar ya Allah ini Habib khidmat sama tamunya nah begitulah orang-orang dulu nah, jadi eh, mereka khidmat kepada tamu. Habib Ja'far bin Syekhan sahibul bait. Beliau kalau ada tamu, beliau sendiri yang membuat kopi. Nah, orang lain yang membuat kopi. Kalau Ana Zainuddin yang membuat kopi. Kalau Habib Ja'far bin Syekhan beliau sendiri yang membuat kopi. Nah, beliau sendiri yang membuat kopi. Dan beliau sendiri yang apa? Yang e, memenuhi gelas gelas-gelas wadah-wadah untuk kopi yang hadir beliau sendiri beliau sendiri yang bagi taal fulan kasih taal kasih satu orang menghampiri Habib Ja'far Habib jangan antum biar kamilah yang melayani mereka kami yang memenuhi ini semuanya kami yang akan membagi kenapa Ya jangan antum nggak pantas Habib. Oh, jadi kalau membagi untuk tamu nggak pantas. Kalau menghidangkan untuk tamu nggak pantas saya. Loh saya ini suhaibul bait kata Habib. Nanti kira-kira di hari kiamat ketika Rasulullah membagi air telaga kausar kepada umatnya, kamu nyatakan Rasul nggak pantas kamu, biar saya yang bagi gitu. Ya biar saya saya sahibul bed yang bagi ya saya yang berkhidmat kepada tamu saya jadi hal yang demikian ini uh, adalah satu gambaran bagaimana waliyasaka yasaka baituk rumah menjadi lapang nah kemudian pesan nabi yang ketiga wabki khali ala khati'atik menangislah kamu atas kesalahan kamu bukan bangga dengan kesalahan nih pengalaman Khomer yang mana yang belum anda minum? Loh. Saya waktu masa muda saya, oh, semua perempuan sudah saya rasakan, mulai yang putih sampai yang negro. Bangga dengan kesalahannya. Orang yang bangga dengan kesalahannya ini bahaya ini. Hah? Man asallah wa huwa yadhhak dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa orang yang maksiat kepada Allah sambil tertawa bakal masuk neraka sambil menangis. Ah, nangis kalau salah. Wabki ala khati ala khati atik. Ah, itu tanda khusyatullah itu tanda orang yang takut kepada Allah, apalagi di malam hari. Warajulun dakarallah khalian fafadat ainah akan menjadi tujuh golongan yang istimewa nanti di hari kiamat mendapatkan naungan arsy Allah di kala manusia dalam keadaan kepanasan nanti ada di mahsyar tidak ada naungan kecuali dari naungan arsy Allah yaitu seseorang yang malam hari mengingat Allah meratapi dia dosanya sampai meneteskan air mata kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah au ainan tahrusu batat tahrusu fi sabilillah semua mata bakal nanti menangis nanti di hari kiamat kecuali dua mata mata yang dia pernah menangis meratapi dosanya di atas dunia tobat kepada Allah yang kedua yaitu mata dia malam hari terjaga tidak tidur karena membela agama Allah, membela agama Allah. Nah, nah begitulah mereka akan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a yabkuna wa yakhiruna lil adghani yabkuna yaziduhum khusyu'a Allah dia ya, menceritakan bagaimana para ambia orang-orang yang soleh mereka tadi itu orang yang menangis, orang yang tambah khusyuk, bukan bangga dengan kesalahannya, Hah? bukan bangga dengan kesalahannya. Nah, kalau diceritakan bagaimana Nabi Adam menangisi dosanya 300 tahun, bagaimana Nabi Dawud, wah uh, sampai dikatakan lau jumiat dumu'u Bani Adam lakanat dumu'u Dawud walau jumi'at dumu'u Bani Adam wa dumu' Dawud lakanat dumu'u Adam kalau seandainya tangisan manusia ini air matanya ini dikumpulkan jadi satu maka itu akan menjadi tangisannya Nabi Allah Dawud karena meratapi kesalahan dan dosanya. Kalau seandainya tangisan Nabi Allah Dawud ditambahi tangisan seluruh manusia ini, maka itu adalah sama sebanding dengan tangisan Nabi Adam ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu uh, jadi nggak langsung setelah dia menangisi dosanya. Nah, begitu juga kita. Karena itu mengingatkan at-taubatu an-nadam. Nah, tobat itu bukan yang penting berhenti maksiat. Tobat itu adalah menyesali perbuatan maksiat. Bukan yang penting berhenti, nggak melakukan tapi banggalah. Ini percuma, ini bukan tobat ini. Menyesali perbuatan itu. Nah, kalau sudah menyesali, insya Allah akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.